Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Inilah majlis yang ke-11 dari Fatwa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu taala. Selanjutnya adalah pembahasan tentang apakah matahari mengelilingi bumi. Jawaban saya menurut rahimallahu ta'ala. Zahir dalil-dalil syar'i menegaskan bahasanya mataharilah yang mengelilingi bumi. Dan dengan matahari mengelilingi bumi, maka terjadilah ta'akub silih berganti malam dan siang ala satihil ardi pada permukaan bumi. Dan pada dasarnya kita tidak boleh melampaui, melewati zahir dalil, kecuali dengan dalil yang lebih kuat dari hal itu yang membolehkan bagi kita untuk mentakwil zahir dalil dari zahirnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahasanya matahari itu mengelilingi bumi, dauronan mengelilingi yang terwujud dengannya silih berganti malam dan siang adalah sebagai berikut. Maka yang patut digarisbawahi beliau sampai eh, yang eh, beliau katakan di sini bahasanya dalil-dalil ini adalah zahir. Dan dalil-dalil ini menerima takwil. Ya surhulana takwiluha. Ya, ketika kita punya alasan yang lain. Dan di antara alasan yang lain adalah al-waqi al-haq adalah realita yang memang betul-betul realita. Itu realita ilmiah dan bukan sekedar teori ilmiah. Allah Ta'ala berfirman tentang Ibrahim ketika dia mendebat, orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabnya, yaitu Namrud, sehingga Allah mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah dari barat. Maka status matahari didatangkan dari timur bukti adalah e, adalah dalil-dalil zahirun zahir ala annaha bahasanya matahari mengelilingi bumi. Allah juga berfirman tentang Ibrahim tatkala Ibrahim melihat matahari baziratan terang Ibrahim mengatakan, Ya Rabku, ini yang lebih besar. Tatkala matahari tenggelam, Ibrahim mengatakan, Wahai kaum kusni aku berlepas diri dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Fajala maka Allah jadikan tenggelam itu adalah kegiatan matahari. Bukan anha dari matahari. Seandainya bumi yang mengelilingi matahari, niscaya punya ayatnya, falam ma'afala anha Kemudian Watar syamsa di surat Al-Kahfi dan Anda lihat matahari idza tala'at jika matahari terbit tazawara an kahfihim datal yamin ya, wa idha gharabat takriduhum datashimal Tazawara artinya tamilu, condong. Ankafihim menjauhi gua mereka zatal yamin ke arah kanan. Wa obat dan jika tenggelam Takriduhum data shimal. Takridu maknanya tatruku. Dan ada yang mengatakan maknanya tusibu. Meninggalkan apa membiarkan mereka. Atau tusibu, pendapat yang lain mengatakan tusibu mengenai mereka. Ya, kesimpulannya pendapat yang tepat, takridu maknanya tusibu. Mengenai mereka. Wa idza gharaba dan jika matahari tenggelam, takriduhum maka matahari sinar matahari mengenai mereka data shimal pada arah kiri. Fajalah maka Allah jadikan condong wal qardu dan mengenai itu dilakukan oleh matahari. Maka ini dalil bahasanya gerakan dilakukan oleh matahari. Seandainya gerakan terminal arti dari bumi, lakal nisa Allah akan, akan katakan ya, gua mereka tazawaru condong anda dari matahari. Sebagaimana terbit dan tenggelam dihubungkan kepada matahari menunjukkan bahasanya matahari lah yang memutari, mengitari bumi. Wa adalah latuha meskipun pendalilan kalau dengan terbit dan tenggelam e, akal lebih sedikit tidak sekuat pendalilan dengan tazawaru dan tukeriduhum. Kemudian alasan yang ketiga firman Allah di surat Al-Anbiya dialah Allah zat yang menciptakan malam dan siang, matahari dan rembulan. Semuanya di jalur yasba Fi falakin dalam garis edar yasbahuna berenang. Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan ya turuna berputar fi falkatin dalam rotasi kafal katil marzal seperti rotasi alat tenun alat tenun eh, itu berotasi motor bentuknya kain itu atau benang itu e, sedemikian rupa berputar. Nah itu yang disebut dengan falakin. Maka falakin itu makna asalnya adalah seperti falkahnya atau mirzal. Ustuhara dalika anhu mashur. Dalika pernyataan ini anhu dari Ibnu Abbas. Allah Ta'ala berfirman yursil lailan nahara malam menutupi siang yatlubuhu mengejar siang hasisan cepat maka Allah jadikan malam mengejar siang wa talib mundafi'un lahikun maka yang namanya mengejar itu terdorong dan lahikun menyusul dan satu hal yang diketahui bahasanya malam dan siang mengikuti matahari. Dan alasan yang keenam, Allah ciptakan matahari dan rembulan, eh, Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Allah gulung malam kepada siang dan Allah gulung siang pada malam. Allah tundukkan matahari dan rembulan, semuanya berjalan ila li ajalin musamma sampai batas waktu yang telah ditentukan. Allah ingatlah dia adalah zat yang perkasa lagi maha pengampuan maka malam menggulung siang ay yudiruhu ya, alaihi mengitari siang seperti kauril imamah seperti e, lilitan lilitan sorban kawaroy kawiru itu asalnya adalah e, kata kerja untuk melilitkan kain sorban ini muter wati. Maka ini menunjukkan bahasanya dauran ber, e, mat minal laili wan nahar bahasanya malam dan siang itu memutari bumi. Seandainya bumi yang memutari malam dan siang, niscaya kalimatnya yukawirul arda ala laili wan nahar. Demikian juga wasam wal komar, kulun jajari matahari dan rembulan semuanya berjalan. Al-mubayyinu lima sabakahu itu menjelaskan keterangan yang telah lewat. Maka ini dalil bahasanya matahari dan rembulan berjalan jarian hisian makanian berjalan secara real. Makanian melewati satu tempat li'ana tasghiral mutaharik karena menundukkan benda yang bergerak biharokati dengan gerakannya adhar lebih jelas daripada ditundukkannya benda yang diam yang tidak bergerak kemudian Allah Ta'ala berfirman wasyamti demi matahari dan terangnya wal dan demi rembulan idha talaha jika mengiringi matahari Makna talaha artinya ataba'daha, datang setelah matahari. Ini adalah dalil bahasanya perjalanan keduanya dan berputarnya keduanya mengitari bumi. Seandainya bumi yang mengitari keduanya, niscaya tidaklah dikatakan rembulan talian mengikuti matahari. Balkana talian laha ahyanan wa taliyatan lahu ahyanan. Bahkan rembulan terkadang uh, mengikuti ya, matahari dan matahari terkadang mengikuti rembulan karena matahari lebih tinggi minuh dari rembulan. Namun pendalilan dengan ayat ini perlu perenungan yang lebih dalam. Kemudian firman Allah Ta'ala dan matahari tajri berjalan di mustaqorin laha di tempatnya. Itulah ketentuan Al-Aziz Al-Alim, zat yang maha perkasa lagi zat yang maha mengetahui. Wal qamar dan rembulan qaddarnahu kami tentukan untuknya manazil posisi-posisi hatta ada sehingga kembalilah rembulan kal urjunin al-qadim seperti tandan yang tua. Tidaklah sepatutnya matahari itu bisa mengejar rembulan tidak pula sepatutnya malam bisa mendahului siang. Kulun semuanya fifalakin dalam garis edar yasbahun berenang. fatul jarayan maka berjalan ini di, dikaitkan kepada matahari waja'alahu takdiron dan Allah jadikan itu adalah ketetapan zat yang memiliki keperkasaan dan ilmu menunjukkan bahasanya berjalan ini hakiki ditakdirin balirin dengan ketentuan yang luar biasa yang ia tarotap dampaknya adalah perbedaan malam dan siang wal fusul dan musim kemudian ditentukannya rembulan memiliki tempat-tempat ia dulu menunjukkan tanakuluhu berpindah-pindahnya rembulan fiha di manazil di tempat-tempat tersebut seandainya bumi yang mengelilingi lakana tentu takdirul manazilaha minal komari lalil komari maka tentu penentuan tempat-tempat itu lah bagi bumi dari rembulan bukan ya, eh, bukan untuk rembulan dan dinegasikannya matahari bisa mengejar rembulan dan malam bisa menduli siang menunjukkan harokati indifain gerakan yang cepat dari matahari dan rembulan, malam dan siang. Kemudian dalil hadis sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiallahu anhu tatkala matahari tenggelam. Wahai Abu Dhar, tahukah engkau kemana perginya matahari? Abu Dhar mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kalau Nabi mengatakan si matahari pergi bersujud di bawah ars dan minta izin untuk terbit Kemudian diizinkan baginya untuk kembali terbit. Fayushiku maka tak lama lagi dia minta izin untuk terbit dari temur namun tidak diizinkan. Fayuqalulah disampaikan kepada matahari, kembalilah engkau di, di tempat engkau datang. Ketika itu muncullah terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadisnya muttafaqun alaih. Maka Sabda Nabi kembalilah ya, apa firman Allah kepada matahari, kembalilah di dari tempat engkau datang, lantas terbitlah dari dari tempat tenggelamnya sangat jelas sekali fi annaha bahasanya matahari mengelilingi bumi dengan matahari mengelilingi bumi terjadilah terbit dan tenggelam demikian juga hadis yang banyak yang mengkaitkan terbit dan tenggelam zawal bergeser ya, itu semua kepada matahari. Maka ini adalah zahiraton jelas fi wuku'i minha bahasanya terjadinya itu semua minha dari matahari la minal ardi alaiha bukan dari bumi. Wala ala dan boleh jadi ada dalil-dalil yang lain lam tahdurni yang tidak aku ingat al-ana saat ini. Akan tapi apa yang kau sebutkan Fatu babin adalah pembuka pintu dan itu sudah cukup dalam apa yang aku inginkan. Wallahul muafiq. Ya, maka saya menjamin berkeyakinan bahasanya matahari itu mengelilingi uh, bumi dan menimbang telaah beliau terhadap sejumlah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Namun beliau menegaskan bahasanya status dari dalil ini adalah zahir. Dan bila tegaskan yang namanya dalil zahir itu menerima takwil jika ada alasan yang lain dan beliau merasa tidak ada alasan yang lain sehingga kembali kepada kaidah dan prinsip berpegangan kepada zahir dan dan masalah ini adalah satu hal yang menerima takwil lebih jelas beliau tegaskan ditegaskan oleh Syekh Muslimin di tafsir surat Al-Kahfi eh, ketika menjelaskan ayat ke-17 Beliau mengatakan, Sayyid Muslimin mengatakan, al-wajib alaina an ala dhahirihi Ya, kewajiban kita adalah memegang makna zahir dan kita tidaklah meninggalkan makna zahir kecuali dengan dalil yang jelas. Fa'idha thabata aladayna bidalilil qati'i an al laili wal nahari bisababi daranil ardi fahina idin yajibu an nu'awilul ayat. Maka jika kita memiliki ya, alasan yang qati' yang sifatnya yakin menunjukkan bahasanya perbedaan malam dan siang karena sebab peredaran bumi mengelilingi matahari fahina idzin maka pada saat itu wajib bagi kita bukannya boleh bahkan wajib wajib bagi kita untuk mentakwil ayat ilal maknal mutabiqi lil waqi kepada makna yang mencocoki realita fanaqul maka akan kita katakan ida tolaat Ya, jika matahari terbit menurut ya, pendapat uh, ain ya, ketika, uh, eh, menurut pandangan mata wa idza Jika matahari tenggelam menurut pandangan mata karena pada dasarnya dia tidak tenggelam dan seterusnya. Amma qabla ayatabayyana lana adapun sebelum jelas bagi kami bidalil qati dengan argumentasi yang bersifat yakin ya, bahasanya matahari itu diam dan bumilah yang berputar dan dengan perputarannya terjadilah malam dan siang fa inna la hada abadan maka kami tidak menerimanya sama sekali Ya, maka beliau tegaskan di sini ya, bahasanya ini berlaku keyakinan sebagaimana yang beliau katakan tadi berlaku manakala belum ada dalil qati bukti yang yakin yang menyelisihinya dan bukti yang yakin itu apa waqi maka kalau ada bukti yang yakin maka e, ayat hanya boleh ditakwil namun wajib ditakwil wajib ditakwil agar selaras dengan realita. Gimana takwilnya? Matahari terbit dalam pandangan mata matahari tenggelam, dalam pandangan mata matahari geser, dalam pandangan mata dan seterusnya. Ya, maka uh, beliau berpegangan dengan apa yang beliau anggap sebagai zahir dalil. Yeah. Ini karena beliau belum uh, eh, belum berpandangan bahasanya terdapat dalil qati, dalil yakin tentang bumi mengelilingi matahari. Ya, belum, belum, belum, belum menilai bahasanya itu sampai derajat realita. Ya. Dan kalau itu realita maka nanti akan ditakwil sebagaimana telah kita bahas kemarin bahasanya realita ilmiah itu bisa jadi e, alat untuk melakukan taksis, e, melakukan taksis. Namun betul-betul realita. Dan wallahu taala alam tentang dalam masalah ini e, beredarnya matahari mengelilingi e, beredarnya bumi mengelilingi rembulan mengelilingi matahari adalah sebuah wakil ilmi, sebuah realita ilmiah yang memiliki dampak-dampak ya, yang banyak ya, sistem eh, penerbangan pesawat dan yang lainnya eh, yang ini semua dibangun di atas hal ini maka dia sebuah realita ilmiah dan bukan hanya sekedar teori ilmiah oleh karena itu maka hal ini adalah dalil qati sebagaimana yang beliau sampaikan ya, yang mengharuskan kita untuk melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang menunjukkan bahasanya matahari mengelilingi bumi ya, ya, maka dimaknai dengan ya, ini adalah royal ain menurut penglihatan mata ya, ini menurut penglihatan mata karena dalil zahirnya cuma adalah bentuknya penisbatan perbuatan kepada matahari bukan kepada bumi sehingga ya, kita takwil dengan demikianlah dalam pandangan mata demikianlah dalam penglihatan mata kemudian selanjutnya adalah tentang dua kalimat syahadat dua kalimat syahadat syahadat la ilaha illallah dan muhammadur rasulullah adalah kunci Islam tidak mungkin masuk ke dalam Islam tanpa dua kalimat syahadat oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Muat bin Jabal radhiallahu anhu ketika Nabi utus ke Yaman, hendaknya yang pertama kali didakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentang kalimat yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah, maka maknanya adalah seorang yak tarif mengakui dengan lisan dan hatinya yang tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. li'ana ilaha karena ilah itu artinya makluh dan ta'alluh artinya ta'abud beribadah. Sehingga makna la ilaha illallah la ma'budah hakun illallah. Tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah semata. Maka kalimat ini mengandung dua hal. Ala nafyin wa isbatin. Negasi dan pengukuhan. Negasi pada la ilaha, pengukuhan pada illallah. Kemudian lafad jalalah ini adalah Allah, illallah, Allah di situ badal dari khobarla yang terbuang. Yang takdirnya adalah hakun. Sehingga la ilaha hakun illallah. Fawa ikrarun maka ini adalah ikrar dengan lisan setelah mengimaninya dengan hati. Bahasanya tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Wahada dan ini atadoman mengandung memurnikan ibadah untuk Allah semata dan meniadakan ibadah dari selain Allah. Dan di e, dari apa yang kita baca di sini kita jumpai pelajaran bolehnya menamai e, Allah dengan dan menyebutnya dengan sebutan lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Ini menunjukkan kalau ini menurut saya Muslimin satu hal yang boleh-boleh saja. Perlu diketahui ada sebagian masyair sebagian syekh yang menolak uh, hal ini. Wabi takdirina al khobara kalau ketika kita andai-andaikan bahasanya khobar atau predikatnya adalah hakon maka yatabayanul jawabu maka jelaslah jawaban untuk kebingungan yang dibawakan oleh banyak orang. Banyak orang mengatakan bagaimanakah bisa-bisanya Anda katakan la ilaha illallah ya, padahal terdapat banyak Tuhan yang disembah selain Allah. Dan Allah pun menamai sesembahan-sesembahan tersebut sebagai sesembahan dan sebagaimana penyembahnya menamainya sebagai alihah Tuhan dan sesembahan. Ya Allah misalnya Allah taala berfirman, maka tidaklah memberi manfaat anhum untuk mereka sesembahan-sembahan mereka yang mereka sembah selain Allah tidak bisa memberikan manfaat mensyai sedikit pun lama e, jaa tatkala datanglah ketetapan Rabbmu. Demikian juga di ayat yang lain surat Al-Isra 39, janganlah engkau jadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Kemudian ada surat Al-Qasas, janganlah engkau berdoa bersama Allah sesembahan berdoa kepada sesembahan yang lain. Di surat Al-Kahfi, lan nad'u min dunihi ilaha kami tidak akan berdoa dengan selain Allah ilahan sesembahan yang lain. Fakaifa yumkinu maka bagaimana mungkin kita katakan la ilaha illallah padahal subut ada ya, ada ketuhanan pada selain Allah dan bagaimanakah kita menetapkan ketuhanan untuk selain Allah ya, Wa Rasul padahal Rasul mengatakan pada kaumnya mereka masing-masing sembahlah Allah malakum min ilahin ghairuhu tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Ya, maka di sini disampaikan bahasanya terdapat dua jenis ayat. Ada ayat yang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Contohnya Al-Arab 59, malakum min ilahin ghairuhu. Kemudian ada ayat-ayat yang menunjukkan atau bisa dimaknai adanya pengakuan ilah selain Allah. Nah, gimana kompromi dua jenis ayat ini? Maka komprominya al-jawab ala hadal iskal, maka jawaban untuk kebingungan ini itu jelas manakala kita takdirkan, kita andaikan bahasanya predikat ya, dalam la ilaha illallah adalah la ilaha hakun illallah. Tiada sesembahan yang berat disembah. Selesai. Tidak ada persembahan yang berat disembah. Illallah kecuali Allah. Maka dua jenis ayat tadi tidak bertentangan. Maka ayat yang mengakui adanya ilah selain Allah, itu artinya diakui itu ilah namun ilah yang batil. Sedangkan ayat yang mengatakan malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak punya ilah selain Allah, itu maksudnya adalah ilah yang hak. Fanakul maka kami katakan, maka ilah-ilah yang disembah selain Allah adalah ilah, namun itu ilah yang batil, bukan ilah yang benar. Walaisalah karena sebenarnya benda-benda tersebut tidak memiliki hak uluhiyah sedikit pun. Wayadulu lidalika dan dalil bahasanya cara komprominya seperti ini ya, adalah sejumlah ayat surat Luqman dzalika hal itu karena Allah adalah ilah yang hak dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah itu al-batil ilah yang batil sehingga Allah zat yang maha tinggi lagi zat yang maha besar dari yang lain adalah juga firman Allah taala apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza wal manata dan berhala mana asali satal ukho yang ketiga ukho yang lebih rendah alakumud dzakar walul ungsa apakah bagi kalian laki-laki dan bagi Allah perempuan kenapa uh, ada kalimat demikian karena orang-orang musyrik Arab berkeyakinan bahasanya malaikat itu anak perempuannya Allah dan mereka tidak suka anak perempuan dan mereka ingin anak laki-laki. Maka Allah komentari realita ini ya, alakum mudzakar walahul ungsa. apakah bagi kalian wahai manusia anak laki-laki nah walahul ungsa dan bagi Allah anak perempuan tilka idzan kismatun diza jika demikian maka itu pembagian yang tidak adil adalah pembagian yang tidak adil kepada Allah manakala diberikan kepada Allah sesuatu yang tidak disukai dan, di, dan dikhususkan untuk si manusia apa yang disukai maka ini satu hal yang tidak adil ya, yang adil adalah yang disukai juga diberikan kepada Allah lantanalul birra hatta tungfiku mimma tuhibbun kalian tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul orang baik sampai kalian memberikan, kalian infakan, ya, di jalan Allah apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai. Inhiya ila asma'un, nah, ini jadi mahal syahid adalah ini. Inhiya ila asma'un sammaitumuha. Tidaklah ilah-ilah tersebut kecuali sekedar nama. Itu cuma nama, kosong tanpa isi itu makhluk-makhluk yang dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai sesembahan dan ilah, itu adalah omong adalah nama yang kosong tanpa kosong dari makna. Itu sekedar nama. Kalian namai dia sebagai ilah. Itu sekedar sebutan. Kalian sebut sebagai ilah dan Tuhan. Sama itu muha'an tumba apa yang dinamai oleh kalian dan nenek moyang kalian. Padahal Allah tidak pernah menurunkan sultan dalil. Ya, ya, Allah tidak pernah menurunkan sultan dalil bahwasanya itu adalah ilah atas sesembahan. Dan perlu diketahui bahasanya eh, ya, kata Ibnu Abbas, semua kata-kata sultan dalam ya, Al-Quran artinya hujah. Ya, semua kata-kata sultan dalam Al-Quran itu maknanya hujah. Dan di sini menunjukkan fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Ya, sultan artinya kekuasaan. Namun dalam Al-Quran itu artinya adalah ya, argumen ilmiah. Ya, argumen ilmiah. Maka argumen ilmiah itu disebut sultan kekuasaan karena dia karena al argumen yang mantap, yang ilmiah ya, itu ya, dengannya kita bisa menguasai hati orang lain, hati manusia. Kita patahkan semua argumennya, kita bawakan argumen yang meyakinkan, maka dia klepek-klepek nggak bisa apa-apa. Nah, ya, maka tidak akan ada perlawanan kecuali semata-mata keras kepala. Kalau tidak punya modal keras kepala, tidak bisa. Dia akan tunduk, tidak boleh tidak. Kenapa? Semua alasannya patah. Dan kita datangkan alasan yang tidak dia dia tidak bisa bantah. Maka orang itu bisa berkuasa, bahkan berkuasa pada hati orang lain dengan ya, hujah ilmiah, dengan alasan yang sangat argumentatif dan memuaskan. Kemudian uh, yang dalil yang lain adalah firman Allah Taala tentang Yusuf alaihissalatu wassalam. Tidaklah kalian ap, eh, eh, apa yang kalian sembah selain Allah tidaklah lain ilah asmaan hanyalah nama sebutan yang kalian berikan dan diberikanlah nenek moyang kalian ma'angzalallah biya min sultan yang Allah tidak pernah menurunkan bukti ilmiah menunjukkan hal tersebut. Maka ayat-ayat ini yang mengatakan bahasanya ilah-ilah selain Allah itu sekedar nama dan sebutan. Bukti yang menguatkan bahwasannya ayat-ayat yang menetapkan pengakuan terhadap adanya ilah selain Allah, maksudnya itu adalah ilah yang batil. Sekedar nama yang kosong dari makna. Dan jika demikian, makna la ilaha illallah adalah la ma'budah hakun illallah azza wa jalla. Adapun sembahan-sembahan selain Allah, maka uluhiyahnya ya, yang disangka oleh para penyembahnya bukalah hakiki alias uluhiyah batilah ilah yang batil karena uluhiyah yang hak adalah uluhiyah milik Allah azza wa jalla kemudian makna sahadat Muhammad Rasulullah artinya pengakuan dengan lisan dan iman dengan hati bahasanya Muhammad bin Abdullah Al-Qurasi Al-Hashimi adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Eh, dia adalah utusan Allah untuk semua makhluk dari kalangan jin ataupun manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, katakanlah dan umumkanlah wahai sang Rasul, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Dia Allah adalah dat yang memiliki langit dan bumi, tiada sembahan yang disembah melainkan dia, dia menghidupkan dan mematikan. Imanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang Nabi yang umi, ya, Allah diyukminu yang beriman kepada Allah dan firmannya, ikutilah dia sang Nabi supaya kalian mendapatkan hidayah. Maka berdasarkan ayat ini, sumber hidayah adalah mengikuti Nabi. Jika siapa yang ingin uh, mendapatkan hidayah, ya, maka ikutilah sang Nabi. Dan kita eh, mengikuti sang Nabi, manakala kita membaca warisan sang Nabi Al-Quran dan Sunnah. Dengan itu orang akan mendapatkan hidayah. Ya, maka salah jalan ketika orang mencari hidayah dengan menekuni buku-buku pemikiran, buku-buku filsafat, e, filsafat barat, filsafat Yunani, filsafat Cina dan lainnya karena karena uh, tidak akan mendapatkan hidayah akhirat, jalan surga dengan uh, mentelaah buku-buku tersebut. Yeah. Namun uh, demikian juga sebagaimana tidaklah orang mendapatkan hidayah dengan sibuk mentelaah ya, novelnya para sastrawan dan yang lainnya. Apalagi kemudian cerita-cerita ya, penuh kemusrikan, sihir dari Jepang dan yang lainnya. Itu bukan sumber hidayah. Itu bukan sumber hidayah. Namun sumber hidayah wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia supaya kalian mendapatkan hidayah. Ikuti baca ya, ceritanya Al-Quran itu dapat hidayah. Ya, kemudian ikuti membaca seri-seri ya, cerita Naruto dan yang lainnya. Ah, itu tidak akan dapatkan hidayah. Ah, yang ada adalah uh, anggapan bahasanya sihir itu satu hal yang lumrah. Ya, anggapan kemudian adanya rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur jagat raya. Itu yang didapatkan. Sebuah yaitu kemusyrikan yang lebih jelek daripada kemusyrikannya orang Arab. Kemusyrikan dalam rububiyah. Waqala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, Tabarakallah dinazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Maha suci Allah, maha, maha berkah Allah. Zat yang menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran pada hambanya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya dia menjadi nadhiran. Supaya dia menjadi Rasul untuk semesta alam. Wa muqtada hadis syahadah dan konsekuensi dari sahadat ini adalah Anda tusotik membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita yang Rasul sampaikan mentaati perintahnya dalam apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, wazajara dan beliau larang dengan keras. Zajara itu larangan lebih keras daripada naha. Dan tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Wa muqtada hadis syahadat dan konsekuensi sahadat ini aidan juga adalah Allah tak taqida Anda tidaklah berkeyakinan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak dalam rububiyah, memiliki hak untuk mengatur jagat raya, memiliki hak untuk disembah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Adalah seorang hamba Allah yang tidak boleh dipertuhankan, disembah-sembah dan dia buka, dan dia adalah, namun dia adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan perkataannya dan dianggap perkataannya itu semisal perkataan manusia dan dia adalah layam likuli nafsihi tidaklah memiliki untuk dirinya apalagi orang lain sedikit pun manfaat dan bahaya kecuali apa yang Allah kehendaki yaitu apa yang Allah takdirkan sebagaimana firman Allah taala Kul katakanlah tidaklah aku pernah katakan kepada kalian, aku memiliki perbendaraan Allah. Tidak pula aku mengatakan aku mutai masa depan. Tidak pula aku mengatakan kepada kalian, aku adalah malaikat. In atabu tidak aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Fahuwa maka beliau Rasul Muhammad SAW Alaihi Wasallam adalah hamba yang mendapatkan perintah dan mengikuti apa yang diperintahkan. Allah Ta'ala berfirman, umumkanlah wahai sang Nabi, sungguh aku tidaklah memiliki bagi kalian dharan wala rasyada, bahaya tidak pula hidayah. Kul umumkanlah wahai sang Nabi, sungguh Ya, lan yujirani ahadun. Tidak ada satupun orang yang bisa melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku tidak akan mendapatkan pada selain Allah multahada tempat berlindung. Maka tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali dengan mendekat kepada Allah. Maka jika orang itu takut dari ular, maka jauhilah ular namun jika orang itu takut kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, umumkanlah wahai sang nabi, la amliku li nafsi naf'an wala dara. Aku tidaklah memiliki ke kekuasaan untuk mengatur manfaat dan bahaya kecuali semata-mata yang Allah kehendaki. Seandainya aku mengetahui masa depan, lastaksartu minal khair. Niscaya aku akan bisa memperbanyak nikmat dan keselamatan dan aku tidak akan tertimpa musibah. Namun Nabi mengalami musibah di perang Uhud dan yang lain. Ya, saat berdakwah di Taif dan sebagainya. Ini menunjukkan kalau Nabi tidak tahu masa depan. Seandainya Nabi tahu masa depan, Nabi tidak akan pergi ke Taif yang ujung-ujungnya cuma dilempari batu. Nabi tidak akan keluar ke medan perang Uhud. Ya, jika ujungnya adalah berdarahnya muka dan rontoknya dan patahnya sejumlah gigi beliau. Sehingga ini semua menunjukkan kalau Nabi tidak tahu masa depan. In ana ila nadirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku kecuali hanya memberi kabar yang menakut-nakuti dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kabar menakutkan bagi orang yang kafir, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Inilah makna syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa makna dengan Eh, dengan uraian ini Anda mengetahui tidak ada yang berat untuk mendapatkan ibadah baik Rasulullah ya, wala min eh, man minal makhlukin ataupun makhluk yang lebih rendah daripada Rasulullah. Karena ibadah tidaklah lain kecuali lillah milik Allah taala semata. Kul katakanlah senya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku milik Allah atau untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu bagi Allah, dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah awalul muslimin. Orang yang pertama adalah muslim yang pertama dari umat ini. Dan sesungguhnya hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diposisikan pada posisi yang Allah berikan kepada beliau, yaitu annahu abdullah wa rasuluhu. Dia adalah hamba Allah yang tidak boleh dipertuhankan wa rasuluh dia adalah utusan Allah yang tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan dan dianggap e, sama ucapannya dengan ucapan manusia salawatullah wassalamuhu alaihi. Kemudian e, bagaimana kok la ilaha illallah itu bisa dikatakan mencakup tiga jenis tauhid. Dalam la ilaha illallah itu tercakup tiga jenis tauhid kok bisa demikian. Kenapa tidak? E, kesimpulannya la ilallah padahal secara sekilas la ilaha illallah hanya mencakup satu jenis tauhid saja yaitu tauhid uluhiyah. Maka la ilaha illallah mencakup semua jenis tauhid seluruhnya ya, dengan dalalah tadamun atau dalalah iltizam. Karena ucapan orang yang mengatakan asadu alla ilaha illallah yatabadar ila dhihni maka segera terpetik dalam benak bahasa yang dimaksudkan adalah tauhid ibadah yang nama lainnya adalah tauhid uluhiyah beda antara tauhid ibadah dan tauhid uluhiyah eh, tauhid ini disebut tauhid eh, ibadah melihat bahasanya itu adalah kewajiban makhluk untuk beribadah kepadanya disebut dengan tauhid uluhiyah menimbang bahasa itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah. Wahya dan tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Kenapa? Karena kulaman abada abadallah wahdahu karena semua orang yang menyembah Allah semata maka dia tidak akan menyembah Allah sampai dia mengakui rububiyahnya Allah. Demikian juga mengandung tauhid asma wa sifat karena seorang tidaklah menyembah kecuali sesuatu yang dia ketahui dia berhak untuk mendapatkan ibadah lima lahu karena dia memiliki nama dan sifat yang mulia. Oleh karena itu Ibrahim berkata kepada ayahnya itu Azar, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah ma sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat? Wala yurni angka syai'a dan tidak bisa memberikan manfaat untuk Anda, ayahku, syai'an sedikit pun." Maka tauhid ibadah yaitu tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Iya. Karena itu ada ungkapan bahasanya tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah dan tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah mengandung tauhid rububiyah. Tidak bisa kita bayangkan ada orang yang rajin menyembah Allah tanpa diawali dengan keyakinan bahasanya Allah adalah Arab semesta alam. Ya, maka ya, ketika seorang itu memiliki tauhid uluhiyah, beribadahnya kepada Allah, bisa kita jamin dan bisa kita pastikan terdapat pada dirinya tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya mengharuskan aklan secara akal. Jika akal itu masih sehat, maka orang yang berkeyakinan bahasanya Allah adalah pencipta, pemilik dan pengatur jagat raya, dia hanya akan menyembah Allah semata. Satu hal yang tidak logis menurut akal sehat ketika orang percaya, yakin Allah lah yang mencipta, mengatur, dan memiliki jagat raya, kemudian namun malah yang disembah yang lain yang tidak mencipta, tidak memiliki dan tidak mengatur jagat raya. Ya, kemudian hikmah penciptaan jin dan manusia. Sebelum kita ber, e, eh, membicarakan pertanyaan ini, aku ingin mengingatkan satu kaidah umum dalam apa yang Allah ciptakan dan apa yang Allah syariatkan. Kaidahnya diambil dari firman Allah Ta'ala, wahwal alimul hakim. Di Allah adalah zat yang maha mengetahui dan zat yang penuh hikmah. Dan firman Allah, Innallah kana aliman hakima. Sungguh Allah itu zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dan ayat-ayat yang lain yang demikian banyak yang menunjukkan ala izbatil hikmah lillahi azza wa jalla. Bahasanya ada hikmah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah dalam perbuatan Allah. Dan ada hikmah dalam syariat Allah. Dan hikmah ini mencakup fima yakhluquhu wa fima yasa'uhu. Dalam makhluk yang Allah ciptakan dan dalam syariat yang Allah tetapkan. Ay fi ahkamihi al-kauniyah wa ahkamihi syar'iyah. Ada hikmah dalam hukum kauni sebagaimana ada hikmah dalam hukum syar'i. Karena tidak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali memiliki hikmah. Ada maksud di baliknya. Yeah Baik itu adalah hikmah dalam terciptanya makhluk tersebut atau fi'idamihi ya, tidak adanya makhluk tersebut. Dan tidak ada satupun aturan yang Allah tetapkan kecuali karena hikmah. Baik hikmah dalam diwajibkannya hal itu, diharamkannya hal itu, atau dimubahkannya hal itu. Akan tetapi, hadil hikmah, hikmah-hikmah yang Ya, ya tadammanuhu dimuat oleh hukum kauni dan hukum syar'i boleh jadi kita ketahui, boleh jadi tidak diketahui. Boleh jadi diketahui oleh sebagian manusia tanpa yang lain sesuai dengan ya, apa yang Allah berikan pada mereka berupa ilmu dan pemahaman. Ila dan jika ini telah jelas, maka kami katakan sunnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia untuk satu hikmah yang agung dan tujuan yang terpuji, yaitu ibadah kepadanya tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, apakah kalian mengira bahasanya kami menciptakan kalian abasan main-main, yaitu sia-sia, dan bahasanya kalian tidak akan dikembalikan. Allah Ta'ala berfirman, Ayah sabul insanu ayatoka sudah. Ya, apakah manusia mengira bahasanya dia akan dibiarkan begitu saja? Ya, sudah kata Alimah Musyafi'i di kitabnya Arisalah, Ay la yu'maru wa la yunha. Dibiarkan begitu saja, suka-suka, tanpa mendapatkan perintah dan larangan. Dan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahasanya Allah memiliki hikmah yang luar biasa dari penciptaan jin dan manusia yaitu ibadah kepadanya. Dan ibadah dalam artian e, dalam arti dalam artian penghambaan diri dalam dalam pengertian menghambakan diri pengertiannya adalah at-tadallulu merendah di hadapan Allah azza wa jalla karena cinta dan memuliakan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya ala wajillah dija'at bi syara'i'uhu sebagaimana dalam model yang ditentukan oleh yang diajarkan oleh syariatnya. Allah Ta'ala berfirman, di dalam mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, hunafa cenderung pada tauhid. Inilah hikmah penciptaan penciptaan jin dan manusia. Wa ala hadza berdasarkan hal ini siapa yang membangkang terhadap Tuhannya dan sombong untuk beribadah kepadanya, maka dia nabi dan membuang hikmah ini. Hikmah Allah menciptakan hamba karenanya. Wa fi'luhu yashadu dan perbuatannya itu membuktikan kalau dia punya anggapan Allah menciptakan makhluk itu abasan wasuda, main-main dan sia-sia. Meskipun dia tidak melukaskannya dengan kata dengan lisannya akan tapi ini adalah konsekuensi dari pembangkangannya dan kesombongannya untuk taat kepada Tuhannya. Ya, maka uh, pelajaran penting yang ada di kalimat yang baru saja kita baca wajib kita yakini bahwasanya e, ya, ada hikmah ya, Isbatul hikmah lillahi azza wa jalla. Adanya hikmah pada Allah subhanahu wa ta'ala. bahwasanya hikmah adalah di antara sifat Allah. Dan hikmah ini ada pada dua hal dalam apa yang Allah ciptakan dan ada dalam apa yang Allah syariatkan. Ya, maka dalam apa yang Allah ciptakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin, menciptakan iblis ya, dan yang lain, maka itu ada hikmahnya. Bukan sekedar suka-suka tanpa tujuan, tanpa maksud. Maka Ya, karena manusia yang melakukan satu perbuatan tanpa tujuan, cuma sekedar suka-suka dan senang-senang saja, itu tergolong manusia yang tidak terpuji, tidak disebut sebagai akilun, manusia yang berakal. Manusia yang terpuji adalah orang yang semua tindakannya, ucapannya itu ada maunya. Dan maunya adalah mau yang positif. Dari ini maka dia berharap akan terwujud ini dan itu. Maka dan Allah lebih layak lagi dengan hal ini. Demikian juga ada hikmah dalam syariat yang Allah tetapkan. disyariatkanlah puasa itu di bulan Ramadan, uh, salat itu sehari lima kali, semuanya ada hikmahnya. Eh, duhur itu empat rakaat, subuh itu dua rakaat, maghrib itu tiga rakaat, itu ada hikmahnya. Namun itu yang wajib kita yakini. Eh, eh, dan daknya dan, eh, dan idealnya seorang muslim itu melakukan ketaatan atas dasar hal ini atas dasar keimanan ini ada hikmah yang terbaik bagi saya dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, bukan hanya semata-mata saya mengerjakan, namun ya, dia mengerjakan dengan penuh kemantapan dengan penuh keyakinan Inilah yang manfaat bagi kehidupan saya. Bagi saya sebagai seorang manusia di dunia dan di akhirat. Hmm. Namun hikmah itu boleh jadi ya, ada orang yang tahu dan boleh jadi orang tidak tahu. Boleh jadi diketahui oleh sebagian orang dan tidak diketahui oleh orang yang lain. Nah, kemudian selanjutnya bagaimanakah seorang itu berdoa namun tidak dikabulkan atau tidak dijawab doanya. Padahal Allah berfirman, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maka jawabannya alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallimu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Aku memohon pada Allah taala untukku dan saudara-saudaraku kaum muslimin akan mendapatkan taufik E, liswab pada kebenaran baik dalam masalah akidah, ucapan ataupun amal ataupun perbuatan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ghafir, "Wa qala rabbukum rabbmu berfirman, ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jawab doa kalian. orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku, dia akan masuk neraka dalam keadaan hina. Lantas penanya bertanya, Pastinya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dan Allah tidak meng, tidak menjawab doanya. Fayastaskil maka dia merasa bingung dengan realita ini. Padahal dalam ayat yang mulia ini Allah janjikan. Ya, fiha dalam ayat tersebut siapa yang berdoa kepada Allah, Allah akan jawab doanya. Dan Allah Ta'ala tidak mungkin menyelisih janjinya. Maka jawaban tentang hal ini bahasanya terjawabnya doa itu memiliki sejumlah syarat yang tidak boleh tidak harus dipenuhi agar apa yang dijanjikan itu terwujud. Yang pertama, ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla dan karena Allah Azza wa Jalla. Artinya seorang itu memurnikan ya, murni fidoai dalam doanya. Artinya dia tertuju menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang hadir, tidak jalan kemana-mana. Hati yang tulus filujuk mengadu kepada Allah. E, alimun mengetahui bahasanya Allah Azza wa Jalla itu kuasa untuk mengabulkan doanya dan berharap ijabah jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang ketika berdoa itu memiliki perasaan bahasanya bi annahu fi amasil hajah. Dia berada dalam kebutuhan yang mendesak bahkan kebutuhan vital yang mendesak kepada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasanya Allah taala sematalah yang yujibu dakwatal mutari. yang akan menjawab doa orang yang kesusahan jika berdoa kepada Allah dan menghilangkan kesusahan orang yang susah. Adapun jika ada seorang yang berdoa kepada Allah dalam keadaan yas'ur memiliki perasaan kalau dia tidak butuh Allah, dia tidak memiliki laisa fi ilaihi. Tidak memiliki kebutuhan mendesak kepada Allah. Namun dia cuma ya ya sekedar minta saja. hakadha adatan, demikian itu biasanya. Ya biasanya ya doa masa tidak doa. Fa inna hadza laisa bihariyin bil ijabah. Maka orang ini tidaklah hariin layak untuk dijawab doanya. Dan uh, dan ini adalah uh, dan dua hal yang disampaikan ini adalah hal yang mendasar dan sangat vital untuk mustajabnya doa. Karena banyak orang ketika mengingat doa mustajab yang dipikirkan adalah tempat dan waktu. Yang dipikirkan adalah doa dan uh, uh, tempat dan waktu. Padahal yang lebih mendasar ya, kita katakan semua waktu itu mustajab. Semua waktu itu mustajab. Semua tempat itu doa itu mustajab. Manakala hati itu dekat dengan Allah. Ya, manakala hati itu dekat dengan Allah. Ya, apa dalil semua tempat itu mustajab, semua waktu itu mustajab? Ayat ini. Udu'uni astajibilakum. Ya, berdoalah kalian padaku, aku akan jawab doa-doa kalian. Itu ya, tanpa terikat tempat, tanpa terikat waktu. Ya, maka semua tempat itu mustajab doa. Semua waktu itu mustajab doa jika kita serius berdoa. Dan sayangnya banyak orang ketika doa mustajab, nah, itu yang dipikirkan tempat, yang dipikirkan waktu. Ya, padahal mustajab doa itu ada pada dirinya sendiri. Ya, padahal mustajabnya doa itu ada pada dirinya sendiri. Tergantung dia sendiri. Ya, apakah dia memang betul-betul serius ingin doanya mustajab? ataukah tidak? Ya. Enggak enggak jauh-jauh harus ke depan Ka'bah, harus di Raudah, di Masjid Nabawi. Enggak harus demikian. Ya. Mustajabnya doa itu tidak jauh-jauh, ada pada dirinya sendiri. Ini karena musta, karena ya, mustajabnya doa di dua poin yang disampaikan di sini. Ikhlas karena Allah yang berkonsekuensi bikol bin hadir. Ya, hatinya hadir, tidak jalan-jalan kemana-mana. Ya, tulus, mengadu, memelas pada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yakin, alim yakin Allah itu gampang bagi Allah mengabulkan doa dan berharap agar Allah mengabulkan doa. Di situ ada perasaan sangat butuh Allah dengan doanya seakan-akan dia mau berkata kepada Allah, ya Allah jika e, tanpa engkau kabulkan doaku maka tidak tahu jadinya diriku. Maka ketika doa ini terpenuhi, maka semua doa itu mustajab. Semua doa itu mustajab. Maka mustajabnya doa itu tidak jauh-jauh. Ada pada diri masing-masing orang. Ada diri pada masing-masing orang. Kemudian syarat yang ketiga, tidak menjauhi makan yang haram. Karena memakan yang haram hailun penghalang antara seorang dengan terjawabnya doa-doanya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi SAW. Nabi bersabda, Allah itu tayyib, Allah itu baik, tidaklah menerima kecuali yang tayyib. Dan sesungguhnya Allah perintahkan orang beriman sama dengan perintah yang Allah tujukan kepada para rasul. Maka kalimat ini menunjukkan bahasanya para rasul itu diperintah. Iya, maka mereka itu diperintah. Iya, bima amar bi al mursalin. Sebagaimana perintah yang Allah berikan kepada para rasul. Maka mereka itu diperintah. Mereka adalah para hamba yang wajib menjalankan perintah Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makalah ya, yang taib dari apa yang kami berikan pada kalian. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian memang betul-betul hanya beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makalah yang taib-taib, yang baik-baik dan beramalah amal yang saleh. Kemudian Nabi menceritakan seorang yang melakukan perjalanan panjang. As-as, rambutnya acak-acakan karena perjalanan panjang arbar kainnya berdebu. Dia mengedahkan kedua tangannya ke arah atas sambil mengatakan wairabku wairabku. Padahal makanannya haram, pakaiannya haram dan dia diberi makanan yang haram. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faana yustajabulahu. lahu. Maka bagaimanakah Allah kabulkan doanya? Maka Nabi istaba'ada menganggap jauh. Ya, Allah mengabulkan doa orang ini Padahal dia adalah orang yang koma melaksanakan sebab-sebab nyata yang dengan sebab-sebab tersebut maka bisa didatangkan alijabah pengkabulan doa. Maka Nabi istaba'ada menganggap jauh dan bukan mustahil. Istaba'ada menganggap jauh. Fastaba'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan fastahala Bukan satu hal yang mustahil. Tidak mustahil Allah kabulkan. Cuma jauh. Harapannya kecil. Kalau Allah kabulkan. Padahal orang ini telah melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Yang pertama, mengangkat tangan ke arah atas, yaitu ke arah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah di langit, yaitu di atasnya ars. Dia julurkan tangannya kepada Allah Azza wa Jalla Eh, dan menjulurkan tangan, menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jal di antara sebab terkabulnya doa. Sebagian dalam hadis yang diatkan Imam Ahmad dalam Musnad, sunya Allah itu hayyun, eh, yang maha pemalu dan pemurah. Allah malu kepada hambanya yang mengangkat kedua tangannya kepadanya. Jika Allah malu, jika Allah kembalikan tangan tersebut sifron dalam keadaan kosong. Kemudian yang kedua, orang ini berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama Rabb Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabku, wahai Rabku. Dan tawasul kepada Allah dengan nama Arab adalah di antara sebab terkabulnya doa. Karena Arab adalah sang pencipta, pemilik, pengatur semua perkara. E, maka dia biadihi di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama sama wal Arab Perbendaraan langit dan bumi. Oleh karena itu anda jumpai mayoritas doa yang ada dalam Al-Quran itu menggunakan Rabbi atau Rabbana. Contohnya Rabbana inna sami'na munadiyah yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami sunya kami mendengar seorang penyuruh yaitu Rasul yang mengajak kami untuk beriman. Dia mendakwahi kami dengan mengatakan berimalah kalian kepada Rabb kalian dan kami pun telah beriman. Lantas kami pun beriman. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik-baik. Wahai Rabb kami, berilah kepada kami apa yang kau janjikan kepada kami melalui san para Rasulmu. Janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat, sehingga engkau zat yang tidak pernah menyelisih janji. Maka Rabb mereka memberikan, e, mengkabulkan doa mereka. Allah katakan, anisunya aku tidak akan menelantarkan amalnya orang yang beramal dari kalian baik laki-laki ataukah perempuan sebagian kali dari sebagian yang lain. Maka tawasul kepada Allah dengan nama ini yaitu Rab adalah sebab terkabulnya doa. Dan doa yang ada dalam ayat ini adalah bukti ya, pentingnya uh, belajar bahasa Arab. Karena kaidah dalam doa yeah, kaidah dalam mengaminkan doa, ya, amin doa itu terletak pada titik-titik doa. Ya, ya, maka kaidah dalam mengaminkan doa orang lain itu dilakukan pada titik-titik doa, titik-titik permohonan. Tidak sembarangan. Dan tanpa belajar bahasa Arab, ya, orang tidak akan tahu mana titik-titik doa titik-titik permohonan itu sebelah mana? Ini permohonan atau kamu kodimah nah, Orang tidak tahu dan orang tidak bisa bedakan. Maka orang yang tidak eh, bisa bahasa Arab maka mengaminkan doa ini akan salah kaprah. Rabbana inna nasami'na munaidriya yunati lil iman. Amin. An aminu bi rabbikum fa amanna. Amin. Nah, ini padahal itu belum titik permohonan, itu baru mukodimah. Ya, itu baru mukodimah, bentuknya tawasul. Wairab ya kamisnya mau tawasul dengan iman yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana diartinya artinya, maka amin di situ ya tidak pada tempatnya. Wairab kami sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru, amin. Kan? Nggak cocok. Yunadi yang menyuruh dan mengajak lil iman kepada iman. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Ini kan enggak enggak nyambung, enggak connect. Ya. An aminu bi rabbikum fa amanna. Udahlah kalian beriman dan kami pun beriman. Amin. Ya Allah kabulkanlah. Nah, enggak, ini enggak enggak connect aminnya itu. Ini tuh diam saja. Nah bahas ini. Kalau ada orang doa ketika sampai ini tuh diam saja. Kan ini baru mukadimah, ya, baru mukadimah. Itu sebagaimana alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, ini salah. Baru alhamdulillahirabbil alamin sudah amin. Ini baru mukadimah. Belum belum waktunya. <clears throat> Ya, uh, maka uh, eh, takmin atau ucapan amin itu pada mawatin doa, pada poin-poin uh, permintaan. Di titik-titik permintaan. Nah, di situ letak amin, bukan di semua kalimat, di semua kata, bukan. Ya, namun di titik-titik permohonan. Ya. Sehingga Eh, seorang itu tidak akan bisa mengaminkan doa cuma padahal kerjaan ringan sekali mengaminkan doa ya. nah, itu kan kerjaan sepele ya. secara dohir sepele ternyata tidak sepele kelihatannya ah cuma ngaminkan apa sih beratnya ngaminkan ternyata berat karena doanya pakai bahasa Arab ya, kan? ya karena doanya berbahasa Arab ini ternyata tidak sepele tidak bisa sembarangan orang itu. Amin yang benar saja itu perlu ilmu. Nah, ilmunya itu punya asal tamat kan? Atau bahkan lebih dari itu. jadi untuk mengaminkan doa itu butuh ilmu. Ilmunya ilmu yang ya, tidak bisa dipelajari sehari selesai. Sehari katam, faham, tidak bisa. Padahal kelihatannya sepele, ternyata butuh ilmu panjang. Itu. Perlu belajar tekun dan serius. Baru nanti bisa amin yang logis. Amin yang pada tempatnya bayangkan. Cuma sekedar ucapkan amin itu ya, perlu belajar satu semester bahkan itu kurang kan. Cuma mau amin gitu aja. Itu modalnya ya, belajar belajar satu semester. Itu pun belum karuan bisa amin. Sudah belajar satu semester intensif belum karuan. Ya aminnya benar. Nah, amin itu di mawatinul adua, di titik-titik permohonan, tidak di sebarang tempat. Ya, sehingga ya, kalau kemudian mau cara aman, ya diam saja. Nanti kalau sudah selesai, amin untuk semuanya. Nah itu benar. Gitu. Nah, kalau mau gaya, ini amin, ini amin, ini nanti lucu. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, orang ini musafir dan safar galiban biasanya adalah di antara sebab al-ijabah, terkabulnya doa. Karena seorang ketika safar dia merasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla, bahkan vital membutuhkan Allah lebih banyak daripada keadaannya ketika dia tinggal di tengah-tengah keluarganya. Okay. Iya. Maka orang safar itu tawakalnya tinggi. Ye, safar itu tawakalnya tinggi kalau ada apa-apa. tawakalnya luar biasa. Sehingga musafir itu ye, doanya mustajab. Karena kondisi hatinya. Karena kondisi hatinya demikian membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilahnya sehingga ketika ini ada meskipun orang itu mukim Nah, kondisi hati ini ada, maka ini mustajab. Maka ini doa orang yang mustajab doanya. Karena ilahnya adalah adanya e, perasaan sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa as kemudian rambut, e, rambut acak-acakan, pakaian berdebu Ka'annahu ghairu ma'niyin binafsihi. Itu bukan makna ya, namun ma'niyin. Ka'annahu ghairu ma'niyin. Seakan-akan dia tidak perhatian dengan kondisi dirinya. Ka'an aham indahu. Seakan-akan yang paling penting menurut dia adalah mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, ala ayhalin dalam kondisi apapun keadaannya. Baik dia ya, rambut acak acaan pakaian berdebu, ataukah dalam kondisi mutrof yang nyaman. Maka acak-acakan dan berdebu itu memiliki pengaruh dalam pengabulan doa. Sebagaimana dalam hadis yang diriatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia di di sore hari Arafah Allah banggakan para malaikat yang uh, Allah banggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah katakan, lihatlah mereka mendatangiku dalam keadaan rambut yang acak-acakan, pakaian yang berdebu, dhahina min kulifajin fajin mereka datang dari setiap jalan yang dalam, yaitu jalan-jalan yang jauh. Namun ternyata sebab pengkabulan doa ini lam tujdi tidak bermanfaat sean sedikit pun. Kenapa? Karena makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi asupan dengan yang haram. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fa'an maka bagaimanakah Allah kabulkan doanya? Fahadi surut maka syarat-syarat ini, syarat-syarat pengkabulan doa ini jika tidak terpenuhi, maka pengabulan doa nampaknya satu hal yang jauh. Dan jika terpenuhi dan namun Allah tidaklah mengkabulkan doa orang yang berdoa, fa inna madzalika maka itu karena satu hikmah yang Allah ketahui dan tidak diketahui oleh si orang yang berdoa ini. Ya, Fa'asa maka boleh jadi Anda menyukai sesuatu ternyata itu yang lebih jelek bagi kalian. Dan jika telah lengkap syarat-syarat ini ternyata Allah tidak kabulkan, fa'inna maka sunnya ima boleh jadi ayat fa'a Allah akan cegah darinya kejelekan yang lebih besar daripada doa yang dia minta dan boleh jadi Allah simpan untuknya menjadi ganjaran pada hari kiamat nanti. Fayafuhi al ajra maka Allah akan berikan padanya ganjaran yang lebih banyak dan lebih banyak. Karena orang yang berdoa ini yang dia adalah orang yang berdoa dengan lengkap syaratnya. Ya, walam walam eh, yastajib lahu namun Allah tidak kabulkan doanya dan Allah tidaklah palingkan dia dari kejelekan yang lebih besar daripada permintaannya maka sungguh dia telah melakukan usaha ya, fa'alal asbab dia telah melakukan usaha dan dia tercegah dari jawaban doa karena satu hikmah ya, maka Allah akan berikan kepadanya ganjaran dua kali yang pertama pahala dan ganjaran karena doanya, karena doa itu ibadah, kemudian ganjaran karena musibahnya, yaitu musibah tidak terkabulnya doanya, sehingga Allah akan simpankan untuknya di sisinya ganjaran yang lebih besar dan lebih sempurna. Tuma kemudian ina al muhim bahasanya satu hal yang juga penting seorang seorang muslim janganlah merasa lambat datangnya pengkabulan doa. Karena ini diantara sebab tercegahnya pengkabulan doa sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabulkanlah doa kalian selama tidak tergesa-gesa sahabat bertanya bagaimanakah bentuk tergesa-gesanya wahai Rasulullah maka Rasulullah mengatakan Yakulu ada seorang yang mengatakan aku berdoa dan aku berdoa dan aku berdoa ternyata Allah tidak kabulkan untukku. Falayam bari maka tidak sepatutnya bagi seorang muslim menganggap lambat pengkabulan doa Fayastasir lalu dia mundur dari doa dan dia tinggalkan doa. Namun tidaklah dia yulih merengek-rengek dalam berdoa. Merengek-rengek maksudnya bolak-balik minta dan minta. Fa'ina kula dakwatin maka ingat semua doa yang engkau panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah ibadah yang akan mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla dan akan menambahkan ganjaran bagimu maka kewajiban Anda wahai saudaraku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap urusan Anda, baik urusan yang besar-besar, urusan yang umum ataupun yang khusus. Baik itu masalahnya masalah yang berat ataupun ringan. Walau lam yakun dan seandainya tidak ada bagi doa manfaat kecuali dia adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sudahlah selayaknya seorang muslim antusias untuk melakukannya. Ya demikian yang kita baca. Kita telah kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum ala wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ruta'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.